Dan kita sudah bahas tentang eh, dalil dari Al-Quran ataupun dari As-Sunnah yang disebutkan oleh Al-Muallif, disebutkan oleh Al-Musannif, penulis kitab ini. Dan juga sudah kita sebutkan <clears throat> tentang jenis-jenis at-tabarruk yang diperbolehkan dibenarkan secara syariah. Nah, di antaranya mungkin ada yang bisa menyebutkan Nah, dari arah sini Mariono Terbaru dengan bentuk-bentuk perkataan Misalnya dengan membaca Al-Quran. Bagaimana bentuk barokah yang didapati dengan membaca Al-Quran? Bentuk barokah yang Nah, betul. Syifa'un lima fis kata Allah. Betul, jazakallahu Al-Quran itu syifa penyembuh obat terhadap penyakit yang ada di dalam kolbu, di dalam dada. Nah, mungkin barokah yang lainnya dari tilawatul Quran Siapa yang bisa menyebutkan? Naam, mukhlis. Ahsan pada setiap huruf akan mendapatkan 10 pahala. Naam. Dan bentuk-bentuk barokah yang lainnya dari tilawatil Quran di antaranya apa yang dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam iqra'u al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an di ashabihi bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an ini akan datang nanti di hari kiamat sebagai salah satu yang memberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya dan mengamalkannya. Nah, jadi itu salah satu bentuk barokah yang terkandung di balik amalan qiraatul Quran. Nah, jenis tabarruk yang diperbolehkan diizinkan secara syar'i yang berikutnya adalah dari arah sini siapa yang bisa menyebutkan? Nah, Syafi'i. Ahsan melakukan sholat atau ibadah di masjid. Nah, barakallahu fik betul. Nah, masjid adalah tempat yang mengandung barokah. Kemudian itu jenis tabarruk yang diperbolehkan melalui media tempat. Kalau tadi yang pertama melalui media zikir dan perkataan atau ucapan. Berikutnya bentuk tabarruk yang dibenarkan secara syar'i dari arah sini Nah, fadal. Misalnya Nah, Mas. Ya. Mencari barokah pada waktu-waktu tertentu yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Seperti apa? Pada malam Lailatul Qadar memperbanyak doa, memperbanyak ibadah karena apa bentuk barokah pada malam Lailatul Qadar? Ihsan. Bentuk barokah yang terkandung di malam Lailatul Qadar. Bahwa keutamaan malam hari itu adalah seperti seribu bulan. Nah, yang dilipat gandakan oleh Allah. Sementara antum sudah tahu apa makna barokat secara bahasa, yaitu kasratul khairi wa ziyadatuhu. Banyaknya kuantitas suatu kebaikan dan bertambahnya atau berlipatnya itu barokah. Kalau dinyatakan ini mengandung barokah amalan ini, maksudnya mengandung kebaikan yang terus bertambah dan berlipat. Nah, rezeki ini barokah apa maksudnya rezeki ini mengandung kebaikan dan terus kebaikannya itu berlipat, bertambah, bertambah, berkembang. Itu maksudnya makna barokah. Baik, uh, tadi disebutkan juga termasuk bentuk tabarruk upaya mendapatkan barokah melalui waktu yang telah ditentukan oleh syariat yaitu pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bentuk barokahnya apa? Dari arah sini Siapa yang bisa menyebutkan? Nah, muslimin. Bahwa amalan yang dilakukan, suatu amalan tertentu yang dilakukan pada 10 hari terakhir atau 10 hari pertama bulan hijjah adalah lebih afdal daripada jihad fisabilillah. Adalah lebih afdal dibandingkan jihad fisabilillah kecuali seorang berangkat ke medan tempur dengan jiwa dan hartanya tanpa pulang membawa apapun atau sedikit pun dari yang dia pergi dengannya. Nah, barakallahu fi. Uh, eh, seperti misalkan orang punya kebiasaan saum puasa hari Senin Kamis, Senin Kamis. Punya kebiasaan dan itu mengandung pahala, mengandung ajar, ya, mengandung apa? Ajar. Nah, tetapi amalan ini ketika seorang bersaum hari Senin dan Kemis kebetulan pada 10 hari pertama di bulan hijjah ajarnya berlipat. Khair dan barokahnya berlipat dari amalan itu. Apa? Melebihi, melampaui keutamaan jihad fi sabilillah. Ini bentuk barokahnya. Nah, dan sudah kita sebutkan hadisnya dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ma min ayyamin العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع منه شيء نعم بارك الله فيكم Tidak ada hari-hari yang suatu amalan soleh yang dikerjakan padanya Nam lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amalan-amalan soleh yang dilakukan pada sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah. Sahabat bertanya, lebih dicintai oleh Allah dibandingkan jihad wahai Rasul? Naam, lebih dicintai oleh Allah dibandingkan jihad fisabilillah. Bukan berarti meremehkan jihad, tetapi barakallahu fikum bahwa amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama dari Eh, bulan Dhul Hijjah itu uh, barakallahu fikum memiliki barakah dan nilai yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam, sudah kita sebutkan beberapa jenis tabarruk yang dibenarkan secara syar'i. Tetapi perlu diingatkan di situ ada bentuk tabarruk yang tidak dibenarkan. Nah, bentuk-bentuk tabarruk yang dilarang. Nah, yang kadang-kadang nampaknya bahwa itu tergolong jenis tabarruk jenis upaya mendapatkan barokah yang dibenarkan secara syariat syar'i seolah-olah tapi ternyata hal itu tidak dibenarkan misalnya apa terkait dengan bentuk tabarruk dengan atau melalui tempat-tempat seperti misalkan masjid kita sudah tahu kan bahwa masjid mengandung barokah tapi sebagaimana sudah dijelaskan dalam majelis yang lalu bahwa cara atau sistem mendapatkan barokah melalui masjid itu harus melalui cara dan sistem yang dibenarkan secara syar'i. Misalkan sholat berjamaah, taklim di masjid. Seperti sekarang kita taklim di masjid ini. Boleh kita melakukan taklim di kelas sana boleh. Gak haram boleh. Nah, boleh kita melakukan taklim di rumah. Boleh di bawah pohon sana boleh juga mendapatkan ajar dan pahala. Tetapi ketika majelis itu diadakan di masjid, maka barokahnya bertambah, bertambah dan bertambah sebagaimana sudah sering dijelaskan. Namun ada pihak yang berupaya mendapatkan barokah dari masjid dengan cara yang tidak dibenarkan seperti yang sudah disebutkan yaitu mengusap-usap tembok masjid. Ya. Dicium-cium tembok masjidnya. Ya dalam atau dengan keyakinan bahwa itu akan menambah barokah. Ini adalah suatu yang keliru. Nah, pergi ke Masjidil Haram juga begitu. Nah, datang dekat eh, Ka'bah ini ini nah. nah ini nggak dicontohkan oleh Nabi tidak dibenarkan Loh, Ka'bah itu kan mengandung barokah betul betul Loh Masjidil Haram itu kan mengandung barokah. Betul. Barokahnya itu seperti yang disebutkan oleh Nabi. Sholat di Masjidil Haram yang di Makkah itu nilainya sama dengan 100 ribu kali sholat di tempat atau di masjid yang lainnya. Itu barokahnya. Tapi kalau dengan cara seperti itu, Nabi tidak pernah mencontohkan. Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali yang lebih pandai dibandingkan kita tentang Islam, lebih cinta untuk mendapatkan barokah dibandingkan kita, tidak pernah melakukan yang seperti itu. Kira-kira mana yang lebih baik? Contohnya kita, perlakuan kita atau perlakuan Nabi? Maka jawabannya adalah contohnya Rasul yang terbaik. lakatkan alaikum lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, semua yang baik pasti sudah diajarkan sama Nabi. nggak perlu ditambah nggak perlu dipoles-poles lagi sudah rapi sudah nah Honda ini kok kurang set ya tambah dikit aja dah nah, nggak nggak boleh ini syariat Islam ini bukan dagangan bakso kurang enak dikit tambah kecap kurang tambah dikit tambah saus dan lagi tambah garam nggak nggak boleh supaya lebih cantik lagi lebih zen eminya dikasih yang berwarna-warni nah lebih zen lagi dikasih rumput laut nah misalkan nah Nah, ini silakan kalau bakso bakso rumput laut misalkan, nggak apa-apa, silakan, nggak ada yang protes. Nah, nah, tapi kalau syariat Islam mau disama dengan dengan es rumput laut atau bakso rumput laut nggak boleh. Ini Islam, ini syariat. Nah, kemudian diantara bentuk upaya mendapatkan barokah yang tidak dibenarkan secara syar'i adalah melakukan ibadah atau doa atau zikir atau tilawatul Quran di pekuburan. Ya. Terkhusus pekuburan orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang yang soleh. Dengan keyakinan bahwa doa yang dilakukan di pekuburan itu lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan bahwa doa dan permohonan yang dilakukan di samping atau di sebelah makam seorang yang sholat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wah ini anti ziarah kubur, nah kan? Keliru lagi ya. Siapa yang bilang anti? Justru ahli sunnah menyatakan pergilah ke kubur untuk berziarah. Berziarahlah ke kubur supaya kita ingat akhirat Jangan tiap hari dari rumah ke pasar, dari rumah ke pasar, dari rumah ke tuku dari rumah ke rumah, terus begitu. Mampir ke kuburan dulu, ziarah, kemudian memberikan salam kepada penghuni kubur. Kemudian sampai di kubur apa sunnahnya? Mendoakan untuk orang-orang yang ada di kubur. Nah, kan bagus, ya bagus ziarah benar. Tapi ketika Anda sampai di sana terus membaca Quran, kemudian berdoa kepada Allah, minta kesembuhan, minta rezeki, minta jodoh, ya, dengan keyakinan bahwa doa yang dilakukan di sana itu lebih barokah, lebih didengar, ah ini yang keliru. Ini yang tidak dibenarkan. Lo kok begitu? Iya. Contohnya, kalau seandainya itu baik, bahwa melakukan doa di samping pemakaman orang-orang yang soleh, niscaya akan dicontohkan oleh Nabi. Bukankah di masa Rasul telah meninggal Hamzah bin Abdul Muttalib? Ha? Asadullah yang diberi gelar dengan singa Allah. Yang meninggal dunia di perang Uhud dalam keadaan dicabik-cabik ini badan dicacah-cacah. Nah. Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, Sampai Rasulullah menyatakan Sayyidus syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib. Sayyid shuhada Pimpinannya para orang-orang yang mati syahid itu adalah Hamzah. Sudah meninggal. Meninggalnya bukan di atas tempat tidur, di peperangan. Coba toh Rasulullah tidak pernah, ayo kita doa kepada Allah di dekat makamnya Hamzah. Nah, kalau ada orang bertanya, siapa Hamzah? Anda tidak kenal Hamzah bin Abdul Muttalib? Sangat riskan dan sangat menyedihkan Anda sebagai seorang muslim tidak kenal Hamzah. Bagaimana kepahlawanannya dan bagaimana keimanannya. Dan jangan dibandingkan dengan orang-orang soleh yang hidup di masa kita. Wong nggak bisa dibandingkan dengan orang-orang soleh di masa tabi'in. Tidak bisa dibandingkan dengan imam-imam ahli sunnah yang hidup sesudah para sahabat. Apalagi mau dibandingkan dengan orang-orang soleh di masa kita. Sangat kita membolimin para sahabat. Toh ternyata gak pernah di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sebagai Khalifah, sebagai eh, pimpinan Amirul Mukminin, ayo kalau hari Jumat kita pergi ke pemakaman para syuhada Uhud, ya, Bukan pahlawan nasional loh ya. Pahlawan usyuhada Uhud ini. Nah, barakallahu fikum. Enggak pernah. Ayo kita ke sana. Doa. Ah, ini yang tidak dibenarkan. Pemakaman itu disunahkan untuk kita berziarah ke sana dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum ayyuhal mu'minun. Kemudian saya itu mendoakan, ya Allah Allah maghfir lahum warhamhum Allahumma ba'idhum minan nar, Allahumma ba'idhum minan nar, Allahumma adkhilhum al-jannah. Doa buat mereka. Baik itu saudara kita, ibu kita, ayah kita atau saudara-saudara kita mukminin yang sedang dimakamkan itu sekarang. Jadi ini sunnahnya. Jadi yang kedua tadi mencari barokah dengan cara melakukan ibadah atau berdoa di pemakaman-pemakaman. Ini tidak dibenarkan. Kemudian yang ketiga, bentuk-bentuk tabarruk yang tidak dibenarkan adalah mencari barokah di tempat-tempat bersejarah. Nah, ini. Tempat-tempat bersejarah. Nah, Gerbong Maut di Bondoso Nah. Ya. Kemudian apa lagi patung di Ponorogo. Nah, atau eh, apalah itu kalau tingkatan nasional. Nah, kalau tingkatannya gak meluas lagi, sekarang di Mekah ada pihak-pihak yang berupaya menekan pemerintah Saudi Arabia untuk menjadikan tempat-tempat bersejarah itu sebagai tempat kunjungan yang dibangun kembali seperti misalkan Gua Hiro ya. ini tempat bersejarah pertama turunnya apa? wahyu Kemudian juga e, barakallahu fikum e, tempat rumah dilahirkannya Rasul ya. Di sana ada rumah katanya Rasul dilahirkan di tempat itu. Minta supaya dijaga supaya kita dapat mencari barokah. Nah. Dan yang semisalnya Bayatul Ridwan, tempat Bay'ah Ridwan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, perjanjian bayat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan yang lainnya. Dalam rangka apa? Mencari barokah katanya. Subhanallah. Nah, bukankah Rasulullah menyatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di 'addu 'alaiha bin nawajil wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Wajib kepada kalian kata Rasulullah bisa terjadi perbedaan pendapat dan perselisihan di tengah-tengah umat. Untuk kalian ini berpegang kepada sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin. Siapa khulafa'ur rasyidin? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Coba tanyakan kira-kira. Pernahkah Rasul menghimbau beliau sendiri, tolonglah rumah tempat saya dilahirkan itu adalah tempat tanah suci. Nah, tangisan pertama seorang nabi atau calon seorang rasul. Nah, biasanya kan begitu ya. Kenangan-kenangan itu. Cobalah dijaga itu. Nah, gua Hira adalah gua di mana aku pertama kali bertemu Jibril. Subhanallah, ketemu malaikat. Nah, apakah ini tidak perlu untuk di, diagungkan dan dijaga eh, e, nilai sejarahnya? Dan begitu seterusnya maka sangat tidak dibenarkan hal seperti ini. Lama-lama niatnya yang tadinya hanya sekedar untuk mengenang, ya, berganti generasi, berubah menjadi tempat yang dicari barokah di sana. Berganti generasi, akhirnya sampai pada tingkatan dilakukan tawaf di tempat tersebut. Loh, bagaimana tidak? Ya, sudah terjadi di sekian tempat. Nah, sudah terjadi di sekian tempat. Kuburan Nabi Allah Hud, kata orang-orang di Hadramut, di situ ada makam Nabi Hud. Nah, yang kemudian dalam rangka mengenang sejarah, maka diadakanlah ziarah-ziarah tahunan. Pada awalnya dalam rangka mengenal sejarah, memuliakan sejarah seorang nabi yaitu Nabi Hud ganti waktu, berganti zaman sampai akhirnya orang berdatangan dari penjuru dunia ke tempat tersebut. Melakukan ziarah setiap tahunnya, ya, ziarah tahunan, kemudian dilakukan di sana berbagai macam bentuk ibadah. Nah, di sana juga dilakukan tawaf. Nah, di makam. Subhanallah. Nah, ini adalah kemungkaran-kemungkaran yang tidak dibenarkan secara syariat Islam bermula dari sesuatu yang dianggap remeh oleh kebanyakan manusia. Nah, apakah dibolehkan sekering ini ditanya apalagi sekarang mau haji nih ya, mau ibadah haji. Boleh nggak Ustaz sampainya di Mekah nanti uh, saya berkunjung ke ke Gua Hiro. Ya kalau sekedar berkunjung berkunjung sih boleh-boleh saja, tetapi Hati-hati. Nah, berkunjungnya Anda ke tempat-tempat seperti itu, pertama adalah sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat Nabi. Nah, ini penting. Suatu prinsip penting yang harus dipegang oleh setiap muslim adalah apa yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kata Allah, aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kapan hari ini? Tanggal 3 Desember 2000 2006 lah atau 17 Agustus 1945 lah juga bukan nah hari ini yang dimaksud adalah ketika Rasulullah masih hidup dan menjelang maut meninggalnya beliau telah disempurnakan oleh Allah maksudnya sempurna itu apa lengkap yang baik oleh Rasul sudah diajarkan, yang jelek sudah diingatkan. Ini Islam. Lah, Perlu diketahui perkara ini bahwa hal itu tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang hidup bersama Nabi. Nah, kalau masalah mengenang mengenang, ziarah menziarahi, para sahabat semestinya lebih berhak. Kenapa? Karena mereka yang merasakan secara langsung. Mereka yang mengikuti, oh ini gunung Uhud yang dahulu kita berperang di bawahnya. Nah, inilah gunung Uhud Gimana kalau kita seandainya Uhud itu kan terjadi pada tanggal sekian hari ini. Bagaimana kalau pada setiap tanggal ini kita adakan perayaan perayaan mengenang perang Uhud. Nah, nanti perayaan mengenang ditaklukkannya kota Mekah. Satu lagi punya ide, gimana kalau seandainya kita melakukan perayaan di mana ayat al Yawma akmaltu lakum dinakum turun. Nah, Subhanallah, kebiasaan menjadikan hari perayaan, hari perayaan dan hari peringatan itu adalah kebiasaannya kaum Yahudi. Loh kok bisa? Ya. Yang kemudian umat Islam mengikuti jejak ini. Nah, loh dari mana? Apa dalilnya bahwa itu kebiasaan kaum Yahudi? Ketika ada seorang Yahudi datang kepada Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab. Seorang Yahudi datang kepada Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab dan menyatakan, Inna fi kitabikum ayatan Lau nazalat fina al yahud lattakhadnahu 'idan. Sesungguhnya di dalam kitab suci kalian kata orang Yahudi ini ada sebuah ayat kalau seandainya ayat ini turun kepada kami menjelaskan tentang agama kami, niscaya kami akan menjadikan hari turunnya ayat ini sebagai perayaan. Apa itu? Apa kata Umar? Ayat apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah aku sempurnakan nikmatku untuk kalian dan aku rela Islam sebagai satu-satunya agama bagi kalian. Kata orang Yahudi ini, kalau seandainya ayat ini turun untuk kami, kami akan adakan perayaan peringatan hari turunnya ayat tersebut. Maka jangan umat Islam melakukan hal ini. Umat Islam hanya punya dua hari raya plus satu hari Jumat. Yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya apa? Idul Adha dan hari Jumat yang dinyatakan itu sebagai Id. Sebagai hari raya bagi umat Islam. Nah, ini penting. Maka ikhwani fiddin azan ya Allah yakum itulah jenis eh, beberapa jenis eh, tabarruk yang tidak dibenarkan secara syariat Islam. Kemudian dalam bab yang lalu ada beberapa faidah mustanbatah, beberapa faidah yang bisa dipetik, diambil dari ayat dan hadis. Di antara faidah tersebut adalah kebenaran kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti atau salah satu bukti kebenaran kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi apa? Dari hadis disebutkan bahwa Rasulullah mengabarkan la tarkabunna sunana man kana qablakum. Pasti kata Rasulullah, pasti kalian akan mengikuti jejak prinsip orang-orang yang sebelum kalian yaitu kaum Yahudi dan Nasoro pasti umat ini akan mengikuti jejak mereka ternyata kita menyaksikan pada umat Islam kecenderungan untuk mencontoh mereka kecenderungan untuk mencontoh kaum Yahudi dan Nasoro dalam banyak perkara baik dalam perkara moral dan akhlak baik dalam perkara akidah, baik dalam perkara e, manhaj, baik dalam perkara ibadah dan muamalah. Nah, terlalu banyak dan waktu yang dibutuhkan untuk merinci hal itu satu persatu. Nah, tetapi itu telah terbukti dan terjadi di tengah-tengah umat ini. Nah, kemudian di antara faidah yang berikutnya ada adalah ber, dibolehkannya untuk bersumpah ketika memberi jawaban atau fatwa. Ketika memberikan jawaban atau fatwa, diperbolehkan bagi seorang mufti untuk mendahului jawabannya itu membuka jawabannya dengan sumpah. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan walladzi nafsi biyadih dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ini sumpah. Wawunya di sini wawu qasam. Walladzi nafsi biyadih. Nah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Yani bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu Rasulullah memberikan jawabannya. Nah, Kultum kama qalat Banu Israel Ij'al lana ilahan kama lahum aliha Nah ini bentuk faidah yang bisa diambil dari hadis ini Bukan berarti bahwa Rasulullah ketika bersumpah menunjukkan bahwa substansi permasalahan yang akan beliau jawabkan, akan beliau sampaikan sebagai fatwa itu masih dipertanyakan kebenarannya. Bukan. Tetapi justru untuk memperkuat, justru untuk menekankan tentang pentingnya masalah ini. Nah, ini uh, eh, faidah yang berikutnya. Selanjutnya, bisa difahami ini faedah yang barusan saya sebutkan? Nah, antum sudah lihat bagaimana lafaz hadis ketika Rasulullah menyatakan Allahu akbar inna sunan. Kultum kama qalat bani israil walladzi nafsi Muhammad walladzi nafsi biyadih. Nah, kalimat walladzi nafsi biyadih ya. Kultum walladzi nafsi biyadih. Nah, ini adalah sumpah dari Rasul sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian faidah yang berikutnya, ilmu yang berikutnya yang bisa diambil dari hadis ini adalah tidak dibenarkan bagi kita untuk meremehkan kemungkinan terjadinya kesyirikan di tengah-tengah umat di masa kita hidup ini. Tidak dibenarkan bagi kita menganggap remeh kemungkinan munculnya atau terjadinya kesyirikan di tengah-tengah umat. Bagaimana bentuk istimbabnya? Bagaimana bentuk kesimpulan hukum dari hadis yang bisa kita ambil ini? Kalau perkara seperti ini sempat terjadi sempat terucap dari sebagian kecil sahabat Rasul dalam keadaan mereka sebagai sahabat dalam keadaan Nabi Shallallahu Alaihi ada di tengah-tengah mereka masih ada di antara mereka ada di antara sebagian sahabat yang belum mengetahui bahwa perkara tabarruk seperti yang mereka inginkan meminta kepada Rasul untuk ditentukan adanya sebuah pohon yang bisa menggantungkan pedang-pedang mereka di pohon tersebut dalam rangka untuk mendapatkan barokah supaya menang di dalam pertempuran supaya kalau menebas itu tepat pada leher musuh nah, bahwa sikap seperti ini adalah suatu kesyirikan yang kemudian Rasulullah dengan tegas menyatakan Allahu Akbar kata Rasulullah mengingkari permintaan ini kalau yang seperti ini sempat terucap dari sebagian sahabat dalam keadaan mereka itu bersama Rasul. Rasulullah masih hidup. Bagaimana kiranya dengan umat ini yang sudah berjarak 14 abad dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana dengan umat ini yang sudah tercampur dengan berbagai macam ideologi? Misalkan latar belakang negeri kita ini adalah Hindu Buddha. Ketika Islam masuk ke negeri ini, tidak menutup kemungkinan tersisa berbagai macam bentuk ideologi, tersisa berbagai macam bentuk keyakinan, tradisi yang masih melekat di tengah-tengah masyarakat kita. Kalau ini dahulu di masa sahabat dan Rasulullah masih hidup di tengah-tengah mereka, mereka bisa bertanya kepada Nabi secara langsung, nggak pakai ustadz, nggak pakai ulama, nggak pakai syekh, langsung tanyanya kepada Nabi. Ya. Rasul ada di tengah mereka. Sempat terucap satu ucapan yang ternyata mengarah kepada kesyirikan. Meminta sesuatu yang mereka tidak faham. Tidak mengira bahwa itu akan dilarang oleh Nabi. Dan perlu antum ketahui dan sering saya ulangi bahwa musyrikin Arab itu adalah orang-orang dari keturunan anak siapa? Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Yang di sana dan di negeri mereka ada Ka'bah, ada haji, ada tawaf. Beda dengan kita. Di Indonesia atau orang-orang yang di India ataupun yang semisalnya di Afrika yang notabene adalah latar belakangnya adalah animisme. Bagaimana kiranya mereka itu adalah anak-anak orang dinul hanif. Yang dinyatakan tentang Ibrahim, hanifan. Walam yakum minal musyrikin. Nah, itu mereka. Toh ternyata mereka lambat laun, tahun berganti tahun, abad berganti abad, bergeser keluar dari ketentuan agama Ibrahim alaihissalam. Tetapi sisa-sisa agama Ibrahim masih ada di tengah-tengah mereka. Ada haji, ada tawaf, ya. ada wukuf di Arafah. Ya. Jangan dikira Arafah itu baru setelah Rasulullah lahir, bukan. Itu sudah ada sejak zaman Ibrahim alaihissalam. Nah, ini mereka. Lalu bagaimana dengan misalkan di negeri kita ini? Yang sejarahnya adalah Mantili, Brahma Kumbara, kemudian siapa lagi? Gajah Mada, ah, Kenaro, Kendedes, Kahuripan, Sriwijaya. Nah, ini latar belakangnya. Tentunya sisa-sisa tradisi yang seperti ini kemungkinannya untuk masih ada itu sangat besar. Nah, sangat besar. Jadi hati-hati. Maka jangan sampai ada di tengah umat ini yang meremehkan perkara tauhid dan meremehkan kemungkinan terjadinya kesyirikan di tengah-tengah umat sehingga tidak peduli yang penting banyak pengikutnya yang penting banyak anggotanya yang penting menang dalam pemilu wis gampang nantilah sirik-sirik dikit nggak apa-apa yang penting jadi anggota kita nanti kalau sudah kita berkuasa nanti kita mau benain pelan-pelan nah mau kita tata nanti katanya subhanallah sangat berbeda dengan cara dakwah Nabi nggak ada Cara-cara seperti itu kata Rasulullah. Benarkan dulu taufik Ayo, bertauhid dulu yang benar. Ini boleh, ini enggak boleh, ini boleh, ini enggak boleh. Ini hak, ini batil, ini halal, ini haram. Ayo terus benain dulu. Sudah benar, sudah rapi, tauhidnya bagus, ya, sudah mengikuti bimbingan Rasul, ikhlasnya sudah benar, ibadahnya sudah benar, baru oleh Allah diberi kekuasaan. Baru oleh Allah diberi khilafah. Baru oleh Allah diberi kepemimpinan di muka bumi ini setelah terbukti maka dari itu jangan meremehkan. Jangan meremehkan perkara kesyirikan di tengah-tengah umat. Sudahlah lawan Amerika, lawan kita perang mereka. Loh, sebentar. Gimana ini? Umat masih seperti ini kondisinya. Gampang sudah, jangan bicara itu dulu. Ayo perang. Subhanallah. Kayaknya perang itu apa? Barakallahu fikum kayak orang mengadakan pasar malam apa? Lah, perang itu butuh pertolongan dari Allah. Kalau bukan karena Allah, hancur. Lah bagaimana Allah akan menolong umat ini kalau di tengah-tengah umat ini ada yang masih berkeyakinan bahwa Humaini itu mengetahui perkara yang gaib. Bagaimana Allah akan menolong umat ini kalau masih ada yang berkeyakinan bahwa Abu Bakar dan Umar itu adalah kafir? Kira-kira apa akan ditolong? bahwa Abu Bakar dan Umar itu merampok khilafah dari Ali bin Abi Thalib dan bahwasanya Jibril itu adalah salah, tidak amanat. Semestinya wahyu itu untuk Ali, bukan untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Allah akan menolong umat ini kalau tidak dibersihkan tauhid ini? Lu apa ada Ustaz eh, orang yang berkeyakinan seperti ini? Ayo takjak berkunjung ke Iran. Nah, atau ke Irak sana juga atau ke Syria. Nah, takjak ketemu sama Sayyid Hasan Nasrullah, pimpinannya Hizbullah. Nah, coba lihat buku-buku yang ada di rumahnya. Lah buku-bukunya Syiah Rafidah yang penuh dengan kesyirikan dan pertentangan kepada tauhid. Nah, walaupun sebelum tempur dia mengucapkan la ilaha illallah 11.000 atau 13.000 kali. Nah, tapi kalau seperti ini keyakinannya maka Allah tolak itu semua dan Allah akan kalahkan mereka dan Allah jadikan musuh mereka di atas mereka. Jadi coba perhatikan dari apa yang sudah kita pelajari. Peristiwa ini terjadinya kapan ya? Ketika sebagian sahabat itu minta ya Rasulullah jadikan bagi kami sebuah pohon yang diberi nama dengan Datu Anwar. Itu kejadiannya di masjid apa salah satu rumah penduduk? Kejadiannya di mana? Jadi. Kejadiannya di mana? Waktu perang kan? Iya. Bukan di masjid. Bukan kayak kita ngadakan pengajian. Ini Rasulullah mengisi pengajian sekarang. Nah duduk di masjid. Terus ada yang bilang, ya Rasul, tolong jadikan bagi kami pohon. Bukan, ini kejadian di saat perang. Atau dalam perjalanan menuju ke medan tempur. Semua itu tidak menghalangi Rasul untuk mengingkari ucapan yang batil dan permintaan yang tidak dibenarkan secara syariat. Kemudian di antara faedah penting dan ilmu penting yang bisa diambil dari hadis ini adalah yaitu dari ucapan Nabi Kultum walladhi nafsi biyadih kama qalat banu Israel ij'al lana ilahan kama lahum alih ini kejadian coba kita perhatikan ternyata di sini telah diambil istimbat oleh para ulama tafsir dan ilmu usul tafsir perkara yang sangat penting. Dan ini menjadi salah satu pedoman bagi kita di masa-masa seperti ini yang terlalu banyak syubhat yang ditebarkan ke, di tengah-tengah umat ini. Apa itu? Ketika Rasulullah mengingkari kepada sebagian kecil sahabat yang baru masa keislamannya, di saat mereka meminta kepada Rasul untuk dijadikan sebuah pohon, ditentukan sebuah pohon, ya Rasul jadikan pohon, pohon ini misalkan. Untuk kami bisa menggantungkan pedang, tombak dan panah kami supaya dapat barokah. Minta barokahnya ke siapa? Ke Allah, hanya melalui sebuah pohon. Nah, apa bisa Ustaz? Loh, mereka pakai logika. Katanya coba ini, betul. Ini logika sekarang diucapkan. Pohon itu adalah makhluk Allah yang siang dan malam mereka selalu bertasbih, bertahmid, gak pernah menipu, gak pernah mendolimi, gak pernah makan yang haram, gak pernah bermaksiat, ya. gak pernah menyakitin. Apa pernah ada pohon pisang itu, wah nyinggung perasaan anak itu. Nah, pernah nggak ada pohon itu? Ya kalau pohon pisang nggak pernah, Saat yang sering tuh pohon beringin. Oh, tidak juga. Nah, sama saja. pohon beringin enak juga bisa berteduh. Oh berarti Ustaz Golkar. Nah. Gampang aja orang nyimpulkan kan gitu ya. Nah, jadi barakallahu fikum itu pohon. Hidupnya adalah beribadah. Loh, dalilnya ada ada dalam Al-Qur'an. Bahwa semua dari benda-benda yang ada dari makhluk-makhluk yang ada ini semua bertasbih. Walakinnakum la tafqahuna tasbihahum. Tetapi kalian ini tidak memahami, tidak mengerti, tidak mendengar tasbih dan tahmid yang diucapkan oleh benda-benda makhluk-makhluk ini semuanya. Maka kata dia, ini mengandung barokah. Karena makhluk Allah. Nah, filsafat. Nah, ini terucap. Lah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar ucapan dari sebagian sahabatnya yang tidak mengerti tentang perkara itu, mengingkari dengan keras dan tidak berhenti sampai sana. Rasulullah menyebutkan sebuah ayat. Ayat itu tentang siapa? Tentang Bani Israel. Tentang Bani Israel. Nah. Coba bagaimana Rasulullah mengaitkan sebuah kejadian yang terjadi di umat ini dengan sebuah ayat yang sebenarnya turun atau berkaitan tentang Bani Israel. Ada syubhat sekarang dimunculkan dan terus dipromosikan ketika para ulama ahli sunnah menyebutkan ayat-ayat sebenarnya turun tentang kaum Yahudi, sebenarnya turun tentang kaum musyrikin. Tetapi dijadikan sebagai dalil untuk menasehati atau menegur umat ini. Mereka menyatakan, wah nggak benar pendalilannya itu. Ayat itu turunnya bukan untuk kita. Ayat itu turunnya untuk kaum Yahudi dan Nasoro. Nah, nggak benar. Itu turunnya untuk Abu Jahal Bukan untuk kita. Kenapa Anda pakai ayat ini sebagai dalil untuk menegur kita? Nah, coba. Karena tidak mengerti tafsir, tidak mengerti ilmu usul tafsir, ilmu dasar-dasar pokok tafsir yang telah diletakkan oleh para ulama, ini akibatnya. Apa kata para ulama tafsir? Ada sebuah kaidah penting. Kata mereka, Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi sabab bahwa kesimpulan hukum yang bisa dipetik dari sebuah ayat itu tidak terbatasi oleh sekedar sabab nuzulnya saja tetapi berkaitan dengan umum makna daripada ayat tersebut tidak terbatasi oleh kekhususan sebab nuzul ayat tersebut. Nah, tetapi mencakup semua pihak, semua perkara yang kriteria-kriteria yang ditegur oleh ayat itu ada pada orang tersebut, ada pada permasalahan tersebut. Nah, coba kita lihat sekarang. Apakah dulu Bani Israel Pernah minta pohon kepada Nabi Musa untuk dijadikan barokah? Enggak. Mintanya aliha. Iya, ij'al lana ilahan, jadikan bagi kami sesembahan. Nah, sementara sahabat mintanya apa? Pohon. Nah, ternyata apa yang terjadi di sahabat ini oleh Rasulullah dijadikan dalil dipetikkan sebuah ayat dari Al-Quran yang sebenarnya menceritakan tentang Bani Israel diterapkan diaplikasikan kepada kejadian tersebut nah sehingga tidak benar kalau ada sebuah ayat yang tadi sebab nuzulnya, sebab turunnya itu untuk kaum kafir, kemudian nggak boleh diterapkan untuk kaum muslimin. Misalnya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kaum kafirin. Ketika wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Dan itu mereka orang-orang kafir jika dikatakan kepada mereka, disampaikan dan didakwakan kepada mereka, ikutilah apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada kalian. Taatilah apa-apa yang telah Allah turunkan kepada kalian melalui kitab suci apa jawaban mereka? Cukup bagi kami apa yang sudah kami dapati, apa yang kami warisi dari nenek moyang kami, ayah-ayah kami, kakek-kakek kami. Cukup bagi kami itu sudah. Jangan dirubah-rubah. Dalam ayat lain, apa menyatakan mereka? Ketika didakwai oleh para nabi, ayat yang barusan saya baca itu berbicara tentang orang-orang kafir cara bersikap orang-orang kafir. Di ayat lain mereka menyatakan inna wajadna aba'ana ala ummah inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Sesungguhnya kami jika datang nabi wahai kaumku jangan berbuat seperti ini tinggalkan kebiasaan seperti ini jauhi sudahlah. Mereka menjawab kami akan tetap berjalan berada di atas tradisi yang sudah kami warisi dari nenek moyang kami kata mereka. Coba ini ayat berbicara tentang orang-orang musyrikin. Ini ayat berbicara tentang orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab Yahudi dan Nasoro. Tapi kita lihat sekarang. Ciri-ciri ini ada nggak pada umat kita? bahwa sebagian umat Islam ketika disampaikan ayat Al-Quran, loh ini dari Al-Quran loh, maaf pak, bukan dari surat kabar. Ya. Ini wahyu pak, bukan hasil seminar. Ya. Ini wahyu. Ini saya bacakan nih pak, Qurannya sama pak, cuma beda cetakan nih, sama punya bapak. Nah, Qurannya sama. Coba lihat surat ini ayat sekian pak, baca ya, ya nih. Tidak boleh pak sama Allah dilarang pak. Iya, tapi ini kan baru Masa gini nggak boleh. Coba lihat itu dulu. Ustaz-ustaz kita yang dulu itu. Nah, nggak pernah bilang gini. Boleh kata mereka. Nah, sudahlah kamu ini anak kemarin kok. Nah, sudahlah kita tetap apa yang dinyatakan oleh ustadz ustadz kita. Nah, mirip kan ya? Disampaikan ayat, jawabannya ustadz ustadz kita yang dahulu. Nah, orang tua kita, kamu masih bau kencur. Nah, apa-apa yang penting jangan bau sinom. Nah, Paham ya ikhwan? Barakallahu fikum. Jadi hakaza. Sekitar kita dapatin nggak ciri-ciri ini? Di tengah umat. Maka para ulama tafsir, para ulama ahli sunnah sejak dahulu. Cari imam siapa sudah yang kamu maui. Mereka sering menyebutkan ayat-ayat tentang orang-orang kafir. Yang turun tentang musyrikin. Sebagai dalil untuk menasehati umat ini. Supaya umat ini tidak meniru mereka supaya umat ini tidak mengikuti jejak mereka. Kata Allah dalam ayat yang lainnya, "Wala takunu minal musyrikin, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, kullu hizbin bima ladaihim farihun." Jangan kalian meniru orang-orang musyrikin. Ini ini adalah hikmah. Hikmah kenapa ayat-ayat tentang orang-orang kafir itu dijadikan dalil dan hujah untuk menasihati umat ini. Kenapa? Jangan kata Allah kalian meniru jejak orang-orang musyrikin yang mereka itu memecah belah agamanya dalam kelompok-kelompok. Setiap kelompok membanggakan dirinya. Jangan kata Allah. Oh, kalau kelompok kami lebih bagus, zikirnya lebih banyak. Coba punya kamu berapa kali ucapannya? 100 kali ya. Tempatnya kami 160 kali. Nah, kamu malam apa? Kami malam ini, rumah malam ini lebih barokah. Nah, bangga-banggaan. Nah, syekhnya kamu kalau sholat malam jam berapa? Nah, jam 2. Ah, syekh kami jam 1. Nah. Bangga-banggaan. Nah. Masing-masing jalan masing-masing sistem, masing-masing kelompok. Nah, barakallahu itu. Jadi inilah kondisi umat. Maka dalam hadis yang sedang kita pelajari ini salah satu dalil, salah satu hujah tentang dibenarkannya kita beristidlal, beristimbal dari ayat-ayat yang sebenarnya bercerita tentang orang-orang kafir untuk menasehati umat ini. Lihat ini yang berdalil adalah Rasul, ya. Bukan ulama tafsir lagi ini, ya. Bukan Ibnu Katsir, bukan Tabari, bukan eh, Al-Qurtubi dan yang lainnya ini adalah siapa? Rasul langsung. Langsung. Walladhi nafsi biyadik. Qultum kama qalat Bani Israel. Ij'al lana ilahan. Kata. Subhanallah. Wallahu a'lam bisawab. Ini pelajaran kita pada hari ini insyaallah dalam kajian yang akan datang kita akan membahas bab maja'a fi dzabhi li ghairillah, bab tentang hukum menyembelih untuk selain Allah. Nah, sampai di sini wasallallahu wasallam wa ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam alamin.